Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad Ini syarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa? Seputar mutasyabih wal muhkam. Sudah kita lewati bahasanya bahasanya dalam Al-Qur'an Karim ataupun As-Sunnah dalil yang menunjukkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah taala itu semuanya muhkam. Semuanya muhkam, tidak ada yang mutasyabih. Kalau seandainya ada yang mutasyabih kembalikan kepada muhkam selesai. Paham ya? Nah, mungkin kalau ayat-ayat yang lain, dalil-dalil yang lain selain asma wa sifat mungkin ada yang mutasyabih itu pun nisbi. Samarnya itu nisbi. Dinisbahkan sebagian orang kan enggak tahu, tapi kalau dinisbahkan kepada ahli tafsir Nah barakallahu fikum, nah akan nampak perbedaannya seperti itu. Nah. Mahum ya? Ayo kita lihat berikutnya. Halaman 35 itu ya. Hah? Halaman 35. Ya kan? Apa yang mana ada tandanya enggak menyantum? Halaman berapa? 34. Yang mana? Fayaqulun. Ewa. Qala al-mu'allif asbahullah Syekh Shalal Fauzan hafizhahu ta'ala wa ra'ah wa yaqulun ahlu zaiq orang-orang yang menyimpang mereka berkata hada kalamullah ini ucapan Allah katanya wa hada kalamur rasul ini ucapan rasul fayuftinun nas an dinihim akhirnya mereka membuat fitnah manusia terhadap agama mereka terfitnah gara-gara ucapan ahlu bidah wad dalal ahlu zaiq tadi itu Orang-orang menyimpang yang mereka ngikutin apa ayat-ayat yang mutasyabih. Wa idza ja'u lahum bi ayatin mutasyabihah, apabila mereka datang kepada mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabihah yang samar, atau bi hadis yang mutasyabih atau hadis yang masih samar, belum jelas qalu mereka mengatakan hadza kalamullah wa hadza kalamur rasul. Ini adalah ucapan Allah dan ini adalah ucapan Rasul. Naam. Mada taqulun? Apa yang kalian ucapkan? fayushbihuna 'alan nas akhirnya mereka bikin samar nah barakallahu fikum terhadap manusia annahum yastadilluna bi kalamillah wa kalami rasulih bahwa seakan-akan mereka berdalilkan dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya fayuftinunahum an dinihim akhirnya mereka memfitnah manusia dari agama mereka tujuannya ini jadi ahlu bidah wad dalal ahlu zaid mereka apa justru mencari ayat-ayat yang belum jelas paham ya atau hadis yang masih samar Tujuannya apa? Untuk membuat fitnah. Nah, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Untuk mencari fitnah dan mengubah makna. Allahumma musta'an. Kita lihat. Misalnya dari contohnya ba'dul juhar alladzina yabhathun 'an nususi an nususi mutasyabiha min al-hadis. Sebagian orang-orang bodoh eh, yang mereka mencari enam dalil-dalil yang mutasyabih dari hadis, dalil-dalil yang masih samar belum jelas dia cari sunnah yukhrijuna biha 'alan nas kemudian setelah mendapatkannya mereka mengeluarkan di hadapan manusia hadis atau ayat nah barakallahu fikum yang masih samar masih butuh penjelasan dia ambil untuk apa untuk dipakai dalil di hadapan manusia yaqulun seraya berkata nastadil bihadzal hadis mereka mengatakan kami berdalilkan dengan hadis ini hadis yang masih samar Hadis yang masih samar butuh penjelasan dia pakai. Liyusawisu al nas untuk membuat apa? membuat manusia itu bimbang. Paham ya? Nah, terbisik-bisik, bimbang, bingung, paham ya? Ransau, ragu. Anak mulai 'alal haq ya kan? membuat manusia itu menjadi bingung, ragu, bimbang bahwasannya mereka itu bukan di atas al-haq. Gara-gara apa? Ahlu zair. Gara-gara orang-orang yang menyimpang dari itu. Jadi mengambil hadis yang masih samar dipakai untuk berdalil di hadapan manusia yang bodoh, yang enggak tahu ilmu, sehingga manusia tadi merasa ragu sebenarnya kami ini di atas kebenaran atau tidak. Siapa sebenarnya yang benar? Mereka atau kami? Wa hadhil ahaditsul lati ja'u biha ma khufiyat ala ahli ilm. Hadis-hadis ini yang dibawa oleh mereka yang dibawa oleh orang-orang yang melenceng, yang menyeleweng dari jalan yang benar itu apa? Nah barakallahu fikum tidak tersembunyi. Eh? Tidak tersembunyi di hadapan ahlul ilm. Ahlul ilm tahu. Hadisnya palsu, maudhu'. Hadis sahih tahu ahlul ilm. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum para ulama telah menjelaskan nah barakallahu fikum dan dibukukan dalam kitab-kitab ada hadis yang sahih ada hadis yang palsu, ada hadis yang dhaif, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Seperti Syekh Mukbil bin Hadil Wadi mengumpulkan hadis-hadis yang sahih eh, di dalam kitab apa? Al-Jami'us Sahih. Kemudian asy Al-Albani rahimatullah alaih mengumpulkan dalam kitab beliau eh, Sahihul Jami' atau yang semisalnya. Intinya apa? Tujuannya agar manusia tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Jangan seperti orang-orang yang Jauh dari ilmu, dari kalangan orang awam atau misalnya dinasihati hadisnya palsu ini, Pak. Hadis dhaif, palsu-palsu yang penting kan hadis katanya. Dhaif-dhaif yang penting kan hadis. Eh, jelek-jelek seperti penting hatinya katanya. Paham ya? Minum khamar, mabu-mabuan, eh, berzina, berjudi, yang penting kan hatinya, Mas. Itu alasannya Allahu musta'an. Banyak sekali ya yang mereka sebenarnya sudah tercampuri pemikiran murjiah, enggak terasa gitu loh. Yang penting kan hatinya katanya. Enggak perlu amalan, enggak perlu Eh, ucapan yang jujur, hatinya yang penting katanya. Walaupun hatinya padahal apa? Sebenarnya juga enggak sesuai dengan apa yang dia yakini Allah gitu. Allahu musta'an. Kita lihat. Ahlul ilm fasaruha. Ahlul ilm mereka ahlul ilmi, para ulama menafsirkannya, menafsirkan hadis-hadis masuk kamar tadi itu. Wa bayyanu al-murad minha. Dan mereka menjelaskan apa yang diinginkan dari hadis tersebut. Lakin haula akan tapi mereka yaqta'una hadza an hadza. Mereka memutus yang ini dari yang ini. Maksudnya bagaimana? Cuman main somot. Paham ya? Ini zaman sekarang banyak sekali hati-hati. Eh, nah barakallahu fikum hati-hati banyak sekarang sekarang banyak sekali para dai yang mereka apa? Nah, mengandalkan internet saja posting sana, posting sini, jadikan satu, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum dia nampaknya di internet itu di dunia internet Syekhul Islam. Masya Allah. Tapi kalau listriknya mati, habis kuotanya, habis pulsanya bingung dia. Ntar dulu ya, tak beli pulsa dulu katanya. Lah kenapa Ustaz tak beli pulsa dulu? <clears throat> katanya. Allah Ustaz, hati-hati. Itu banyak sekali jumpai. Jadi kalau dia itu sudah nah barakallahu fikum megang internet, Masya Allah. Semua pertanyaan dijawab sama dia. Internet mati, bingung dia. Kuota habis, bingung. Karena ilmunya di internet tadi itu. Itu jangan antum ikuti jejaknya. Antum semuanya, kita semuanya masih ada kesempatan menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hafalan sangat penting sekali. Jangan sepelekan. Antum hafal insyaallah باذنillah enggak ada internet, enggak ada HP pun masih bisa diucapkan dengan lisan kita. Qala Allah qala Rasul. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis kuat hujahnya, kuat argumennya. Paham ya? Seperti itu. Jadi hadis itu dihafal. Al-Qur'an juga dihafal semangat, apalagi masih muda-muda ya, belum menanggung beban yang besar seperti orang-orang sudah mutazawijun. Itu kesempatan, fursah barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, jangan menjadi para dai yang dikenal dengan para dai selebritis. Para dai selebritis itu yang mereka berdakwah dengan YouTube, berdakwah dengan televisi, paham ya? Nah, barakallahu fikum, konblok, kondang tapi goblok, paham ya? Nah, barakallahu fikum hati-hati juga. Terkenal mereka di mana viral Sana kemari terkenal Ustaz Fulan, Ustaz Alan, tapi kok goblok gitu loh. Gobloknya kenapa? Dalil yang mereka miliki itu mana? Enggak diungkapkan. Dulunya 10 tahun yang lalu mengharamkan, sekarang menghalalkan. Allah musta'an hati-hati. Para dai selebritis tadi itu. Allah musta'an. Eh, manhajnya apa kemarin? Selfie bukan salafi selfie sana, selfie sini itu hati-hati. Ini sekedar menjelaskan Bahwasannya apa? Ahlu bid'ah wad dalal orang-orang yang mereka menyeleweng, melenceng dari jalan yang benar, itu tadi, memutus yang ini dari yang ini. Diambil yang cocok dengan hawa nafsunya. Wa yaqta'una ma Allah bihi an yusal. Mereka memutus apa-apa yang Allah telah perintahkan untuk menyambung, malah diputus sama dia. Paham ya? Al-haq dia halang-halangi. Nah, barakallahu fikum. Ingat-ingat ya hafalan dibutuhkan. Jangan terkena syubhat orang-orang yang mengatakan diajak belajar anak nggak mau belajar lagi lah kenapa? Sekarang bisa belajar lewat online katanya. Eh, megang HP, belajar, mendengarkan audio beda ketika belajar datang di majelis ilmu langsung dengan mendengar audio beda. Bedanya apa bedanya? Kalau orang mendengar audio terkadang eh, perhatian ya. Ini realita kenyataan yang terjadi. Itu biasanya kalau dengar audio saja, kitabnya depannya, Paham ya? Handsetnya udah siap sini. Ini. Di sampingnya ada teh, kopi. Paham? Ya? Teh, kopi, sini camilan. Jadi dia dengar minum kopi, minum teh, nyamil. Anak yakin yang masuk makanannya. Paham ya? Tapi kalau untuk ilmunya tadi itu belum tentu masuk karena enggak fokus. Paham ya? Enggak fokus. Ini sekedar apa? Nasihat bagi orang-orang yang mampu ada fursah kesempatan hadir di majelis ilmu jangan diluputkan. Paham ya? Berbeda orang-orang yang di pelosok sana di pedalaman Kalimantan misalkan. Paham ya? Atau di pelosok-pelosok yang lain yang di hutan sana yang jauh dari komunikasi misalkan tahunya cuma audio yang mereka masih kita harapkan lah. Paham ya? Tapi kalau sudah tinggal di kota, pinggiran kota, kendaraan pun juga banyak, mau naik mobil ada, naik motor ada, naik sepeda ontel pun ada juga, jalan kaki pun dekat, itu sangat sayangkan kalau tidak hadir di majelis ilmu atau tidak mau mencari ilmu. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Nah, tutup yang terakhir ya. Hadhihi tariqatu ahli zaigh. Ini adalah jalannya, metodenya, prinsipnya al-zaigh, orang yang menyimpang. Fi kulli zaman memakan. Di setiap waktu dan setiap tempat. Main somat sana, somat sini. Potong sana, potong sini. Kalau di Arab dikenal dablajah. Di Arab dikenal dablajatun. Dablajatun itu Nah, kalamnya ini diambil, dipotong untuk di pasang ke ini, setelah itu nanti memfitnah orang, gitu loh. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum Contohnya apa yang pernah terjadi? Nah, fitnah seorang ustaz difitnah dia eh, mencaci maki para jamaah, dibilang apa? Bapak-bapak, ibu-ibu apa? Anjing. Nah, padahal apa? Dia ngomongnya itu harus sambung itu, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Paham ya? Dia ngomongnya gitu aslinya. Yang dipotong cuma bapak-bapak, ibu-ibu, anjing. Nah, itu anak anak dari subhat. Jadi apa? Fitnah. Allah musta'an. Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Kadang orang bikin fitnah macam-macam, dipotong yang ujungnya gitu kemudian sebarkan yang membuat fitnah itu. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Yufassiluna kalamullah ba'dahu an ba'd. Mereka merinci ucapan Allah Taala sebagiannya dari sebagian yang lainnya, memisahkan apa? Nah, barakallahu fikum. Naam yafsiluna kalamullah ba' nam ba'dahu an ba'd. Mereka memisahkan ucapan Allah Taala sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Wa kalam Rasul ba'dahu an ba'd dan juga memisahkan ucapan Rasul sebagiannya dari sebagiannya. Wa yaqulun dan mereka juga mengatakan apa? Nahnu nastadil bi kalamillah. Kata mereka kami berdalilkan dengan ucapan Allah katanya. Wa kalam Rasul dan juga berdalilkan dengan ucapan Rasulnya. Naqul la kita katakan tidak. Lam tastadillu bi kalamillah wa kalam Rasul. Kamu itu belum berdalil kamu itu tidak berdalil dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Lau istadlaltum lau istadlaltum bi wa kalamir rasul laarjatum arja'tum al mutasyabih ila muhkam. Kalau seandainya kalian berdalilkan dengan ucapan Allah dan ucapan Rasul niscaya kalian akan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Amma annakum ta'khuduna bitarfin wa tatrukuna taraf al-akhar fa hadza laysa istidlalan bi Adapun kalau kalian mengambil ujungnya dan meninggalkan meninggalkan ujung yang lainnya, maka ini bukan berdalilkan dengan ucapan Allah wala bi rasulih, bukan pula berdalilkan dengan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyelewengan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, maka mereka akan mengikuti perkara-perkara yang samar. Eh, dalam rangka mencari fitnah wabtigha ta'wilih dan juga mencari takwilannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan padahal tidak ada yang mengetahui takwilannya hakikat sesuatu surga dan neraka dan semisalnya kecuali Allah Subhanahu wa taala hadhihi tariqatu ahli zaif daiman wa abadan nasallallahu alafiyah kata beliau ini adalah jalannya prinsipnya metodenya ahlu zaid orang-orang yang menyeleweng menyimpang daiman wa abadan terus menerus seperti ini keadaannya mengikuti apa dalil-dalil yang mutasyabih meninggalkan yang muhkam nasallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin